Demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Wa qala ابن عبد الله الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى Kata Aun Ibn Abdullah, dunia dan akhirat itu seperti kafatayil mizan. Mizan itu memiliki dua kifah. Di sini diletakkan beras, di sini diletakkan bandulnya. Itu namanya kifah wa kifah. Lahu kifatain. Maka dunia dan akhirat itu seperti dua tangan timbangan. Biqadri tarajjuhi ihdahuma takiful ukhra. Sesuai dengan keunggulan yang satu, yang lain turun. Timbangan kan kamu di atas semua. Yang naik dia turun yang eh, ini naik, yang ini yang turun. itu timbangan. Kata beliau, rahimahullahu taala Aun Ibn Abdullah bahwa dunia dan akhirat itu dalam hati kaki fatayil mizan seperti dua tangan timbangan. Biqadri ma tarajjah sesuai dengan kadar unggulnya yang satu maka yang ini juga akan turun sesuai dengan kadarnya. Semakin naik ya ini semakin turun. Maka hampir sama dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau cinta dunianya lebih tinggi, maka akhirat akan turun. Wa qala Wahab, seperti Ibnu Munabbih wallahu alam, "Innama ad-dunya wal akhirah karajulin lahum ra'atan." Dunia dan akhirat atau hanya saja dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang memiliki dua istri. In arda ihdahuma askhatal ukhra. Kalau membuat ridho yang ini, yang itu marah. La ya'rifuha illa man Tidak uh, bisa merasakannya atau tidak bisa mengetahuinya kecuali yang pernah merasakannya. Hah? Iya. Repot yang ini dibikin ridho, yang sana marah. Yang sana kita bikin ridho, yang ini yang marah. Wahakada dunia wal akhirah. Oleh karena itu, disebut dunia ini dengan darah. Madu. Ya. Apa? Madu ya. Istri kedua namanya apa? Madu. Ya. <laughs> Seperti disebutkan dalam syair Abu Siri yang biasa dibacakan sama hum. Ya. Wa min judika dunya wa darrataha darrah. Dunia dan darrahnya. Ya. Maksudnya dunia dan akhirat atau dunia dan pangit. Ya. wa bi kulli hal, maka dengan segala keadaan ini, fazuhdu, maka yang namanya zuhud dalam dunia adalah syiaru anbiya'illah. Zuhud itu adalah syiarnya para nabi para nabi-nabi Allah. Wa awliyaih, para wali-wali Allah. Wa ahibbaih, para kecintaan-kecintaan Allah yang jelas mereka lebih cinta kepada Allah, maka mereka lebih memilih akhirat. Inna kunna fi ahlina musfiqin. Siapa orang-orang yang berkata seperti itu? Kami dulu di dunia sangat susah, Orang yang mendapatkan dalam jannah atau yang mendapatkan catatannya dari kanannya. Utia kitabahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Terus. Tadi yang kunna, inna kunna musyfiqin. Hah? Surat Tur ya bicara ahli jannah disebutkan bahwa kami dulu di dunia begini dan begitu. Ini susah. Artinya mereka-mereka yang mendapatkan jannah ternyata orang-orang yang di dunianya ala kadarnya. Wahada barakallahu fikum aqwal para ulama Al-Hasan Al-Basri, Waun Ibn Abdullah, wa Wahab Ibn Munabbi, semuanya hampir sama. Seperti tangan timbangan, seperti dua istri. Kalau ini nambah, yang ini berkurang, sehingga memang yang namanya zuhud itu adalah syiarnya, ciri khasnya para nabi, para wali-wali Allah, para kecintaan-kecintaan Allah. Qala Umar, qala Amr ibn al-As. Berkata Amr ibn al-As, "Ma ab'ada hadyukum min hadji nabiyikum. Betapa jauhnya jalan kalian dari jalannya nabi kalian. Innahu kana azhadan nas fid dunya Beliau itu adalah sezuhud-zuhud manusia di dunia. Wa antum arghabun nas fiha. Sedangkan kalian adalah yang paling mengejar terhadap dunia. Arghabun nas yang paling rogbah. Yang paling menginginkan, paling, mengejar. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Baru perbedaan dari kelasnya para sahabat kepada kelasnya para tabi'in mereka sudah menasehatinya dengan keras seperti itu. Kalian jauh sekali dari bimbingan para nabi. Nabi adalah paling paling zuhud di dunia, sedangkan kalian paling semangat terhadap dunia. Karajahul Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Hakim. Wa qala Ibnu radhiyallahu taala anhu kepada para sahabatnya, "Antum aktsaru sauman wa salatan wa jihadan." min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum kanu khairan minkum qalu wa kaifa dhalik qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah kata beliau bin Mas'ud kalian ini adalah yang paling banyak atau yang lebih banyak puasanya lebih banyak salatnya lebih banyak jihadnya daripada para sahabat Nabi tetapi para sahabat, sahabat Nabi lebih baik dari kalian. Maka mereka bertanya, "Kaifa dzalik?" Bagaimana bisa begitu? Qala kanu azhada minkum fid dunya. Karena mereka lebih zuhud daripada kalian dalam masalah dunia. Wa arghab minkum fil akhirah dan lebih mengejar daripada kalian terhadap akhirat. Lebih suka, lebih cinta. Wa qala Abu Darda lain khalaf lain khalaftum li ala rajulin lain halaftum li ala rajulin anahu azhadukum la ahlifanna lakum innahu khairukum kata Abu Darda kalau kalian bersumpah untukku atas seseorang bahwa dia adalah paling zuhud di antara kalian maka aku pun akan bersumpah bahwa orang itu paling baik di antara kalian jadi beliau mengukurnya dengan zuhudnya. Kalau kalian berani bersumpah bahwa si fulan azhadukum yang paling zuhud, maka saya akan katakan kepada kalian bahwa dia adalah khairukum. Aku akan bersumpah pula bahwa dia adalah yang paling baik di antara kalian. Wa yurwa anil Hasan. Qal, beliau katakan, Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, man khairuna? Ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kami? Qala azhadukum fid dunya. Yang paling zuhud di antara kalian terhadap dunia. Siapa yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Yang paling zuhud di antara kalian. Wa arghabukum fil akhirah. Dan yang paling mengejar akhirat. Wal kalamu fi hadal bab yatulu jiddan. Pembahasan ini sangat panjang sekali. Wa fima asyarna ilaihi kifayah. Dan apa yang sudah kita isyaratkan tadi cukup. InsyaAllah. Al-wasiyatu thaniyah. Wasiat yang kedua. Az-zuhud fima fi aidin nas. Jadi, wasiat yang kedua dari ucapan Nabi, dari hadisnya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas. Itu hadisnya begitu. Saking panjangnya syarah dari beliau sampai lupa hadis yang dibahasnya yang mana. Ini sedang mensyarah hadis yang sudah berapa pertemuan yang lalu hadisnya. Disebutkan di sana ucapan Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbuk Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta pada kamu. Dan zuhudlah pada apa yang ada pada manusia, maka niscaya manusia akan cinta pada kamu. Berarti sekarang membahas yang kedua. Tadi baru zuhud di dunia. Wasiasaniya zuhud fi ma fi aidin nas. Zuhud tentang apa yang ada di tangan manusia. Wa anahu mujibun li mahabbatin nas. Bahwasanya zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia akan menjadikan manusia cinta kepadanya. Waruya anin Nabi SAW annahu wassa rajulan. Bahwa Nabi SAW pernah diriwayatkan bahwa beliau mewasiatkan pada seseorang. Beliau berkata, Ayas atau i'as. Mimma fi aidin nas. Putus asalah kamu dari apa yang ada di tangan manusia takun ghaniyan engkau jadi orang kaya karena jahut Tabrani wa ghairuhu dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Ibn Mas'ud disebutkan pula dalam Majma' Zawaid dan disebutkan dalam Majma' Zawaid tersebut oleh Al-Haythami menyatakan fihi Ibrahim bin Ziyad dalam rawinya ada Ibrahim bin Ziyad Al-Ajali orang ini matruk matukul hadis hadisnya ditinggalkan artinya riwayatnya lemah barakallahu fikum Ala kulli hal maknanya sama dengan apa yang sedang kita bahas. Izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, manusia akan suka pada kamu. Ayas atau ias mimma fi aidin nas maknanya jangan berharap. Putus asalah hatinya jangan berharap pada apa yang di tangan manusia. Pengen dia punya itu. Barangkali saya bisa ikut mendapatkan sedikit saja itu berharap pada manusia. Jangan. Tias. Jangan berharap pada apa yang ada di tangan manusia. Qala dikatakan engkau akan jadi orang kaya. Karena dalam hadis lain disebutkan yang sahih innamal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu kaya hati. Tidak minta-minta, tidak merasa rendah, tidak merasa kurang terus itu berarti miskin. Dia merasa cukup. Nah, itulah yang dikatakan zina. Wa yurwa min hadis Sahal ibn Sa'ad marfu'an. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Diriwayatkan dari hadis Sahal ibn Sa'ad secara merfu'ah keutamaan atau kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil lail berdirinya dia di tengah malam wa izzuhu dan ketinggiannya kemuliaan juga sungguhnya istighna'uhu 'anil nas kemuliaannya dengan merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. وقال الحسن لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطى في أيديهم فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك kata Al-Hasan Al-Basri tetaplah engkau dalam keadaan karim terhadap manusia, dermawan terhadap manusia. Atau manusia akan terus memuliakan engkau selama engkau lam tu'ata fi aidin nas fi aidihim selama engkau tidak berharap tidak menginginkan tidak minta ya tidak kepingin dengan apa yang ada tangan manusia Faidah fa'al tadali. Masih kata Al-Hasan Al-Basri. Kalau engkau lakukan itu, istakhaffu bika. Mereka akan meremehkanmu. Wa karihu hadithan. Mereka tidak suka lagi berbicara denganmu. Wa abghaduka. Dan mereka benci kepadamu. Nasihat Al-Hasan Al-Basri. Engkau akan tetap mulia. Dan engkau akan tetap dimuliakan. Lantas tazalu kariman wa yukrimunak. Kamu akan terus karim dan kamu akan yukrimunak, dihormati oleh mereka. Selama engkau tidak menginginkan apa yang di tangan mereka. Kalau engkau melakukan itu, menginginkan apa yang di tangan mereka, maka mereka tidak suka lagi dengan kamu. Benci kepadamu, enggan berbicara denganmu, ila akhirnya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Ini hilyatul awliya. Wa qala Ayyub as rahimahullah La yanbulu rajulu hatta yakunu fihi khaslatan al-iffah amma fi aydin nas wa tajawuz amma yakunu minhum kata Ibnu Sikhtiyani manusia itu tidak cerdas dan bulu itu tidak ya, nabil. Nabil itu artinya cerdas. Hingga dia punya dua sifat. Orang itu dikatakan nabil dan yanbul kalau punya dua sifat. Yang pertama, iffah amma fi'aidin nas. Merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia. Artinya tidak merasa butuh dengan apa yang di tangan manusia. Itu sifat pertama. Yang kedua, at-tajawuz amma yakunu minhum. Memaklumi apa yang dari mereka. Ini baru dikatakan Nabil. Tidak berharap pada apa yang tangan manusia. Dan kalau ada kejelekan dari manusia kepadanya, memaklumi. Memaklumi, yakni yatajawaz. tajawaz sebagaimana Allah puji mereka dengan kalimat wal afina anin nas, memaafkan manusia. Qala dikatakan wa kana Umar yaqulu fi khutbatihi 'alal mimbar. Umar pernah berkata di dalam khutbahnya di atas mimbar. Inna tam'a faqrun wa innal ya'sa ghinan wa innal insan idza aisa minasyaihi istaghna anhu Sesungguhnya yang namanya ketamakan adalah kefakiran. Kalau orang itu tamak berarti dia miskin, fakir. Wa innal ya'sa ghani dan orang yang merasa cukup maksudnya orang yang tidak menginginkan apa yang di tangan manusia. alias di sini dengan makna yang tadi. Bukan putus asa, tapi maknanya tidak berharap lagi, tidak ada tidak ada harapan untuk apa yang ada di tangan manusia, tidak berharap. Ghinan itu kekayaan. Kalau dia tidak merasa butuh pada manusia, itu namanya kekayaan. Wa innal insana idza aisa minasyai istaghna anhu karena sesungguhnya manusia kalau dia tidak berharap dari sesuatu berarti dia kaya, berarti dia cukup. Orang yang tidak mau kasih minum, berarti dia sudah cukup minumnya. Orang yang dikasih makan nggak nggak mau dan tidak merasa pengen makan, ada di hadapannya juga tidak diambil, biasanya karena apa? Kenyang. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dia tidak menginginkan, berarti dia kenyang. Orang yang tidak menginginkan apa yang tangan orang lain, berarti dia kaya. Atau cukup, lebih bahasa, lebih sopannya, cukup, bukan kaya. Cukup. Dia sudah merasa cukup. وروي أن عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر diriwayatkan bahwa الله بن سلام bertemu Ka'bul Ahbar di sisi فقال يا كعب من أرباب العلم. عبد الله بن سلام sahabat yang mulia yang tadinya haliful Yahud, bergabung dengan Yahudi Bahkan ditokohkan oleh orang Yahudi. Sehingga ketika masuk Islamnya dia berkata, Ya Rasulullah mereka memuliakan aku. Bagaimana kalau aku panggil mereka semuanya, aku jelaskan padanya Islam, dan engkau menerangkannya. Boleh. Maka dikumpulkan mereka, dalam keadaan Rasulullah SAW belum muncul, disembunyikan. Kalian tahu siapa aku? Mereka jawab, Anta khairuna wabnu khairina. Wa wabnu sayyidina. Engkau tokoh kami, anaknya tokoh kami, dan engkau orang terbaik kami, turunan orang terbaik kami. Tapi ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi yang telah diutus oleh Allah sekarang ini adalah hak. Dikeluarkan Rasulullah SAW berbicara. Apa itu? marah semua dan berkata anta syarruna wa ibnu syarrina ila akhirnya. Mendadak berbalik begitu. Ini juga sama Ka'bul Ahbar. Bahkan sering membawa berita-berita Israeliat. Israeliat bisa benar. Sehingga dibiarkan membawakan berita-berita seperti itu. Kata Nabi kalau ada kecocokan dengan apa yang dalam Quran dan Sunnah. Itu benar. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolak. Tetapi kalau itu perkara yang tidak ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, dan tidak ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan mungkin saja. Mengapa? Kalau ditolak, khawatir itu benar dari Nabi mereka. Kalau kita terima, jangan-jangan mereka mengada-adakan. Nah, seperti katanya, ini sekarang ya Ya'juj wa itu sedang berusaha untuk menjebol pintunya. Sambil menyatakan insya, insya, insya. Kalau dikehendaki, kalau dikehendaki ketika mereka berkata insya Allah terbuka Benar. Kalah, Allah alam bisa jadi sebentar lagi ya jujur majuj keluar barakallahu fikum. Rasulullah masih hidup saja sudah menyatakan celaka. Wailul lil Arab. Min Wailul lil Arab min al-qiyamah uh, apa nama lainnya? kiamat qad iqtarab begitu wa inna lil arab min syarrin qad iqtarab ya. wa inna lil arab min syarrin qad iqtarab futiha min radmi yajuj wal ma'juj hakadha kata nabi celaka bangsa Arab tentang kejelekan yang sebentar lagi datang telah terbuka sekian sambil mengisyaratkan dengan jarinya dari benteng Ya'juj wa Ma'juj. Itu dulu di zaman Rasulullah masih hidup. Entah sekarang sudah seberapa terbuka. Rasulullah ya. Kalau ini hadis, ya, bukan Israeliat. Masih banyak lagi tuh ceritanya. Katanya mereka lahirnya dari Gak perlu dengar. Kembali kepada kitab. Maka beliau ditanya oleh Umar karena sering mengetahui berita-berita. Maka dalam tafsir sering ada qala Ka'bul Ahbar, qala Ka'bul Bian biasanya kisah-kisah terdahulu. Ya Ka'ab, man arbabul ilm? Wahai Ka'ab, siapa itu arbabul ilm? Qala alladziina ya'malun bihi. Arbabul ilm, para rabbul ilmi, pemilik-pemilik ilmu, pemelihara ilmu adalah yang mengamalkan ilmu. Qala fama yadhhabu bil ilmi min qulubil ulama? ba'da id hafidhuhu wa aqaluh. Dan apa yang menyebabkan hilangnya ilmu di hati para ulama setelah mereka menghafalnya, setelah mereka memikirkannya. Kenapa bisa hilang? Qala yudhibuhu tam'u. Dihilangkan oleh at-tama' ketamakan. Wa syarahun nafs wa tatlubul hajat ila nas karena ketamakan, karena kejelekan jiwa, dan karena mengharapkan hajat dari manusia. Itu yang menyebabkan hilangnya ilmu. Hajat hilang nas. Kala berkata Umar sadaqta, kau benar. Ditanya apa berita-berita yang kau tahu tentang masalah arbabul ilm. Dikatakan Allah tidak ya'maluna nabihi. Tapi bagaimana bisa hilang dari ulama? Dijawab dengan ini. Kata Umar, benar. Itu benar. Artinya ada kecocokan dengan apa yang disebutkan dalam Islam. وقد Nabi الأحاديث عن النبي صلى bil عليه وسلم بالأمر an عن nasi wal istighna anhum dan sudah banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam perintah untuk afif isti'faf untuk mengurangi untuk tidak melakukan minta-minta pada manusia. Wal istighna anhum perintah untuk istighna merasa cukup dari manusia. Faman sa'alan nasa ma bi aidihim karihuhu wa abghaduhu kalau seorang minta atau siapa yang minta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka, karihuhu wa abghaduhu. Mereka tidak suka, mereka membenci. Li'annal mal mahbubun linufusi bani Adam. Karena memang harta adalah sesuatu yang dicintai oleh anak Adam. Faman talaba minhum ma yuhibbuna. Maka siapa yang meminta darinya apa yang dia sukai, Tentunya dia gak suka. Karihu dalik. Karihuhu lidalik. Mereka akan membencinya karena itu. Bahkan lebih-lebih lagi kalau meminta-minta untuk memperkaya diri. Dibangkitkan yaumul qiyamah la wajhalahu indah. Tidak ada wajah di sisi Allah Ta'ala. Wa amma man kana yaral minnah litsaili alaih. Adapun siapa yang melihat dari sisi minnah, pemberian, jasa, bagi orang yang meminta atasnya, atau bagi orang yang diminta atasnya, wa yara annahu law kharaja lahu an mulkihi kullih, lam yafi lahu bibadli su'alihi lahu, wa dillatihi lahu, atau kana yaqulu li ahlihi, thiyabukum ala ghairikum, ahsana minha alaikum, wa dawabukum tahta ghairikum ahsana minha tahtakum fahada nadirun jiddan min tiba'i bani Adam. Adapun seorang yang melihat minnah ketika ada yang meminta-minta bahwa ini adalah kesempatan, maka dia akan berikan padanya pada yang memintanya apa yang terbaik. Wa yara annahu law kharaja lahu an mulkihi kullih. Bahkan berpendapat kalau saja semua miliknya dibagikan. Lam yafi lahu bibadli su'alihi lahu wa dillatihi lahu. Maka tidak mencukupi itu pun terhadap apa yang diperbuat oleh dia dari meminta-minta. Wadillatihi dan rendahnya. Bayangkan mintanya sama orang yang sangat soleh, mungkin seperti Abu Bakar Siddiq. Apa yang dia punya kasihkan. Atau orang yang berkata pada keluarganya, "Thiyabukum ala ghairukum ahsana minha alaikum." Berikan pakaian yang lebih baik buat dia daripada apa yang ada pada kalian. Atau dawabukum, kendaraan kalian yang di bawah selain kalian, ahsana minha tahtakum Fahada nadirun dan Ini jarang sekali. Oh apa? Baju dikasih yang paling bagusnya punya saya. Itu lebih bagus dari punya saya. Oh kendaraan, saya kasih kendaraan yang lebih bagus dari punya saya. Fahada nadirun dan Jarang terjadi. Itu pun lam yafi lahu bibadli su'alihi lahu wadillatihi lahu. Itu belum mencukupi dia. Berarti dia boleh minta ke dia. Enggak. Tidak mencukupi dari permintaan dan kerendahan. Dia minta dan itu dillah. Tapi di orangnya khoyir, tidak ada keberatan, nggak ada kebencian. Iya, itu pun belum mencukupi. Untuk mengatakan berarti permintaanmu tidak rendah. Enggak, tetap. Ya. Meminta-minta adalah rendah. Tangan yang di atas selalu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطولة dan sudah menjulur panjang bisatu dalik pembahasannya dari zaman-zaman yang panjang sejak dulu. Wa amma man zahada ma fi aidin nas, maka siapa yang zuhud terhadap apa yang ada tangan manusia wa affa anhum afif, merasa cukup. Fa'innahum yuhibbunahu wa yukrimunahu. Maka saya mereka akan suka. Lidalik karena itu. Wa yasudu bihi alaihim. Kama qala a'rabiyun li ahli basrah Sebagaimana diucapkan oleh A'rabi, seorang badu. Dari penduduk Basrah. Man sayyidu ahli al qaryah siapa sayyidnya penduduk di desa ini? Qawlu Al-Hasan. Mereka jawab Al-Hasan. Qala bima sadahum? Tanya lagi. Dengan apa dia menjadi tokoh? Qalu ihtajan nasu ila ilmi, Dia menjadi tokoh karena manusia membutuhkan ilmunya. Wastagna huwa an dunyahum dan karena dia merasa cukup dari dunia mereka. Wa ma'asanu qawlu ba'dis salaf fi wasfi dunya wa ahliha dan sungguh betapa bagusnya ucapan sebagian salaf ketika menggambarkan dunia dan orang-orangnya. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhun ham hammuhunna ijtidabuha fa in taj, tajtanibuha kunta silman li ahliha wa in tajtanibuha naza'atka kilabuha digambarkan oleh Baduy tadi itu benar karena sungguhnya wa ma hiya illa jifatun mustahilah sesungguhnya itu adalah bangkai ini dunia adalah jifah mustahilah alaiha kilab padanya ada anjing-anjing yang sedang berebut apa tujuan anjing-anjing tadi hammuhunna istidabuha tujuan mereka adalah menariknya menyeretnya fa tajtani buha, kalau engkau menghindari kunta silman li ahliha engkau selamat dan juga menyelamatkan mereka. Wa in tajtanibuha kalau engkau ikut menyeretnya atau ikut menariknya, nazaat buha akan dilawan oleh anjing-anjing tadi. Ini digambarkan kalau engkau ikut berebut ada dua bahaya. Satu, kerendahan karena ikut rebutan bersama anjing-anjing tadi Bukan bukan kita dituduh yang tidak. Tapi bukan ahli dunia orang-orang jelek? Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ahli dunia hum. Orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang memang hubud dunia. Yang sedang berebut. Kalau kamu ikut zahamahum, ikut berebut bersama mereka, kamu bersama mereka. Itu saja sudah termasuk dillah. Yang kedua, bahaya buatmu. Mengapa bahaya? ya tentunya kamu dianggap saingan oleh mereka. Mereka akan perbuat sesuatu atas kamu. Bagaimana caranya supaya kamu jatuh, bangkrut, kalah, binasa. Demikian gambaran yang disebutkan dalam syair tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa wasallam tasliman katsiran.